sebagaimana kata Rasul SAW la yashkurillah ma yashkurin nas tidak bersyukur kepada Allah yang tidak berterima kasih kepada manusia maka kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada panitia terutama kepada Alustad Taufik Badri dan juga Alustad Abu Islah yang telah memperkenankan saya untuk bertemu dengan antum sekalian di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua ini sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Seperti yang sudah disampaikan tadi, tema kita pada malam hari ini berkaitan dengan manhaj sahabat dalam mempertahankan akidah. Tentunya akidah as-sahihah. Sebelum kita memasuki inti dari pembahasan tersebut, ingin sejenak untuk kita membahas tentang judul yang kita akan bahas ini. Yang pertama berkaitan dengan manhaj. Ini kata yang sering mungkin kita dengarkan. Namun mungkin sebagian kita belum paham apa itu manhaj. Namun sebelumnya, ya mungkin di antara antum ada yang menjawab apa itu manhaj? Ada yang bisa menjawab? Metode. Nam, ahsanta. Manhaj itu dalam segi bahasa artinya at jalan atau metode atau cara. Jadi sekali lagi kita sering mendengar kata-kata manhaj namun banyak di antara kita yang ya masih belum paham itu manhaj. Maka sekali lagi manhaj adalah at-tariqah, jalan, metode ataupun cara. Itu bisa umum. Ada istilah manhajut tadris. Metode dalam mengajar. Ada lagi metode dalam menulis. Ya, manhajul kitabah. Ada lagi ya, manhaj alusuna wal jamaah dalam meraih ilmu agama. Ada lagi namanya manhaj alusuna wal jamaah dalam berakidah. Eh, maka sekali lagi harus kita paham dahulu apa arti apa manhaj ataupun al-minhaj. Seperti ada buku yang berjudul Minhaj Firqatin Najiyah. Karangan siapa itu? Hah? Asyik ah, Muhammad bin Jamil Zino. Eh, kitab yang sangat amat berharga meskipun sangat singkat namun padat dengan eh, ya hal-hal yang sangat berharga yang selayaknya untuk kita mempelajarinya minhaj ataupun manhaj artinya cara atau metode kemudian perlu kita sampaikan eh di sini apa dan siapa itu sahabat eh, ya manhaj sahabat siapa yang bisa mendefinisikan siapa itu sahabat yang masuk sahabat di sini ada sahabat siapa? sahabat siapa? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu as-sahabi? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Titik itu aja. Hah? Masih kurang tepat. Ya. Ada satu syarat yang utama yang belum disebutkan. Ya. Baik, ahsanta. Yang benar dan yang tepat namanya sahabat adalah man laqiya Nabi sallallahu mu'minan bihi wa mata alal iman. Siapa saja yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu itu dalam keadaan ya, ya beliau masih hidup dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan bermimpi orang itu melihat atau bertemu dengan Nabi SAW dan beriman kepada Nabi SAW serta apa? meninggal dunia di atas al-iman. Eh, kalau tadi masih kurang masalah al-iman. Eh, ya, karena apa? Orang-orang munafikin mereka juga bertemu dengan Rasul, melihat Rasul juga menimba ilmu dari Rasul SAW. Nah, mereka bukan sahabat. Karena apa? Tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syarat utamanya itu yang pertama tadi yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beriman kepada Rasul SAW, meninggal dunia di atas al-iman. Ini adalah definisi ahlu sunnah wal jamaah tentang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingin sedikit kita menyinggung ya Bahkan mungkin bisa dikatakan bukan sekedar menyinggung, ya. Dan sekaligus membantah, mengkantar definisi sebagian kelompok sesat yang naudzubillah min dalik ya sangat amat melecehkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa disebut namanya, boleh disebut sini namanya. Kelompok Hizbut Tahrir. Ya, mereka punya definisi yang berlainan dengan ahlu wal jamaah tentang masalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ini dari referensinya mereka, eh mereka disebutkan dalam sebuah kitabnya mereka yang dikatakan Al-Malaf Al-Fikri halaman 148 kata mereka as-sahabi adalah wa kullu man tatahaqqaq fihi makna suhbah Wa fusira bi anna idza sahiban nabi sallam sana au sanatain wa ghazza ma'ahu ghazwatan au ghazwatain. Kata mereka, namanya sahabat itu yang menemani Nabi sallam setahun atau dua tahun yang pernah ikut perang sekali atau dua kali bersama Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau cuma satu hari menemani Rasulullah SAW kata mereka bukan termasuk sahabat. Ya, ini adalah sekali lagi definisi yang bukan hanya sekedar salah begitu saja ya dalam masalah definisi namun apa ini salah dalam masalah akidah. Karena banyak nanti akan dikeluarkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari apa? Definisi sahabat tersebut. Bahkan lebih parah dari itu, di antara yang mereka keluarkan dari kata sahabat, yaitu penulis wahyu di zaman Rasulullah SAW yang merupakan raja kaum muslimin pertama kali. Yaitu siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan tidak diakui oleh sebut Tahrir sebagai sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Eh di sini disebutkan eh dalam kitab itu juga kata orang tersebut wa Muawiyah aslama wa umruhu salah satu sana walam yarid annau zahaba ilal Madinah wasakana fiha fi hayati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka Muawiyah itu masuk Islam dalam eh, waktu waktu usia 13 tahun dan beliau belum pernah tinggal di kota Madinah ya eh, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kata orang tersebut wa Rasul uh, wa rasul makatha fi Makkah muddatan qasira la tatahaqqaq fiha mana sahbah. Maka Muawiyah tidak layak dikatakan sebagai sahabat. Ewa alaihi fa Muawiyatu laisa sahabian. Maka dari situlah kata Ibnu Tahrir Muawiyah bukan termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi kita sampaikan definisi sahabat karena apa? Ya, ada kelompok-kelompok sesat yang mereka bang salah kaprah dalam mendefinisikan sahabat sehingga mereka pun melecehkan banyak sahabat Rasulullah SAW di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Padahal kata para ulama, kalau diperhatikan Muawiyah eh beliau masuk Islamnya pada waktu Fatu Mekah. Tahun berapa Fatu Mekah itu? Tahun berapa? 8 Hijriah. Berarti beliau menemani Rasul berapa tahun? Berapa tahun? Rasul meninggal tahun berapa? Hah? Tahun berapa Rasul meninggal? 11 awal 11 Hijriah. Berarti berapa tahun Muawiyah menjadi sahabat Rasul SAW? Hah? Kurang lebih ke 3 tahun. Ini adalah apa? Salah satu yang sangat amat memprihatinkan Eh mereka tidak bisa hitung-hitungan. Ya, kelompok disebut Tahrir kata mereka yang tidak termasuk sahabat itu yang kalau kurang setahun daripada menemani Rasulullah SAW sedangkan Muawiyah berapa tahun? Eh, ya, mungkin mereka apa kurang belajar? Eh, ya. Sudah salah mendefinisikan, salah hitung-hitungan lagi. Naudzubillah min dalik. Eh, maka bagaimana mungkin mereka akan mendirikan khilafah Islamiyah sedangkan mereka melecehkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eh makanya di sini ingin kita sampaikan dari definisi sahabat yang benar itu adalah ayat tadi. Ya, yang bertemu dengan Rasulullah beriman kepada Rasul dan meninggal dunia di atas al Islam. Eh, ingin ingin kita sampaikan lagi dari ucapan para ulama agar kita lebih yakin tentang definisi tersebut. Ya. Di antaranya Imam Nawawi rahimahullah Beliau mengatakan fa'amma sahabi fakulu muslimin ra'a Rasulullah SAW walaulah dotan. Kata Imam Nawawi namanya sahabat itu setiap muslim yang pernah berjumpa atau melihat Rasul SAW meskipun sejenak, meskipun sebentar saja. Ini definisi ulama ayat eh, al wal jamaah yang berbeda dengan definisinya kelompok Isbu At-Tahrir. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Eh beliau mendefinisikan sahabat adalah man ra'a Rasul sallallahu fi hali islamir ra'i wa illam tatul sahbatuhu lahu. Sahabat adalah yang pernah berjumpa dengan Rasul sallallahu pada waktu keislamannya meskipun tidak lama perjumpaannya, persahabatannya dengan Rasul sallallahu walam wa illam yarwi anu syai'an meskipun juga tidak meriwayatkan sama sekali hadis Rasul SAW. Yang penting pernah bertemu dan dia beriman, meninggal dunia dalam keadaan beriman, itulah siapa? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, beliau membantah kaum Isbut Tahrir dengan mengatakan Asahu ma waqaftu alaihi min dalik anna sahabi man laqiyan nabi sallallahu mu'minan bihi wa mata alal islam Kata Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah, yang aku berpendapat tentangnya, tentang siapa status sahabat, yaitu siapa saja yang berjumpa dengan Rasul SAW, dan dia beriman dengan Nabi SAW, meninggal dunia di atas Islam. Kemudian kata Imam Ibn Hajar Asqalani, Fadakhala fi man laqiya man talat mujalasatuhu au kasurat. Kata-kata yang bertemu dengan Rasul itu mencakup yang lama ya perjumpaannya dengan Rasul atau yang sebentar. Wa marrawa anu yarwi. Baik yang meriwayatkan hadis dari Rasul atau yang tidak meriwayatkan. Wa man ghaza ma'ahu awlam yaghzu. Entah dia ikut perang bersama Rasul atau yang tidak ikut perang. Yang penting pernah berjumpa dengan Rasul itu sahabat. Ini sekali lagi definisi Ibn sekolah ini yang membantah definisinya kelompok Hizbut Tahrir. Waman ro'ahu royatan walau lam yujalisu. Bahkan sekedar melihat saja. Belum sampai duduk bersama Rasul. Itu juga dinamakan siapa? Sahabat. Yang penting tadi. Berjumpa, melihat, dan beriman. Meninggal dalam keadaan apa? Beriman. Itu sudah cukup menjadi apa? Sahabat. Ya. Maka ini sekali lagi kita sampaikan. Karena pentingnya definisi sahabat. Ya, menurut al wal jamaah. Karena kalau salah kaprah dalam mendefinisikan, maka naudzubillah min dalik. Eh bahkan kata pak ulama, kelompok Hizbut Tahrir dalam bab ini itu lebih ya kejam daripada kelompok Syiar Rafidah. Karena apa? Kelompok Syiar Rafidah meskipun mereka mencaci maki bahkan mengkafirkan Muawiyah, namun masih mengakui Muawiyah sebagai sahabat Rasulullah SAW. Sedangkan Hizbut Tahrir ya tidak meyakini Muawiyah sebagai sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang judul. manhat sahabat. Siapa sahabat tadi sudah kita sampaikan? Siapa yang bisa mengulang? Kanan kiri sudah menjawab, yang tengah. Ini juga termasuk manhat Nabi dalam taklim. Ya. Termasuk apa metode Rasul dalam mengajar? Yaitu apa? Bertanya dahulu. Ya Mu'ad, atadri mahakullah alal ibad wa mahakul ibad alallah. Ya, Rasul sebelum mengajarkan tanya dahulu. Ayu ayatin fi kitabil a'zamu atadruna mal muflis. Ini sekali lagi apa? Termasuk manhajnya Rasul dalam at-ta'lim. Sunnahnya Rasul dalam mengajar. Jadi antum jangan marah kalau ditanya. Karena apa? Sunnahnya Rasul. Eh sunnah Rasul itu bukan hanya apa? Eh penampilan saja juga dalam mengajar di antara metode Rasul bertanya dahulu. Di antara tujuannya biar apa? Ya, terus fokus, nggak ngantuk. Ya, siapa yang menjawab tadi? Ya. Dalam keimanan. Jadi tiga syaratnya. Pernah melihat atau berjumpa dengan Rasul, beriman dengan Rasul, dan meninggal dunia di atas al-Islam atau di atas al-Iman. Sekarang ya manhas sahabat dalam mempertahankan akidah. Sekarang yang perlu kita bahas apa itu akidah? Siapa yang bisa menjawab dahulu? Apa itu akidah? Gak ada yang bisa menjawab? Ya, angkat tangannya aja dulu keyakinan. Namun perlu disempurnakan nanti. Ya. Keyakinan, keimanan, apalagi? Tidak apa-apa. Ya, yang penting menjawab. benar nanti urusan belakang. Nggak akan ya tidak di Enam. Cuma itu aja. Tali yang kokoh. Itu sebenarnya bukan definisi, itu nama lain. Sinonim. Kita mau definisinya. Ya, Al-Sunnah wal Jamaah itu terkenal dengan kegigihan akidahnya, kekokohan akidahnya. Dan itu nggak akan mungkin bisa terwujud kalau kita nggak tahu apa itu akidah. Ya, siapa yang bisa menjawab? Nah, prinsip. Ya, saya tampung dulu, tidak apa-apa. Masih belum kita dapatkan jawaban yang tepat. Hah? Kepercayaan yang kuat. Ya, boleh, boleh, boleh. Cuma yang belum sempurna. Keyakinan yang kuat dalam beragama. Boleh juga. Ya. Yang lain? Hah? Ketauhidan. Itu sinonimnya. Ada lagi? Hah? Pas sudah. <laughs> Itu namanya putus asa sudah. <laughs> ya, kita jawab ya mungkin ya sebetulnya ada yang tahu cuma mungkin ya ya malu-malu meong ya. <laughs> ya, al-aqidah itu ringkasnya kalau kita ditanya apa itu akidah Islam? Apa itu akidah al-sunnah wal Jamaah? Jawabnya enam rukun enam rukun iman. Apal enam rukun iman? Yang pertama kepada Allah. Rasulnya kemudian hari akhir dan iman kepada takdir. Jadi secara ringkas kalau kita ditanya apa itu akidah Islam, akidah usia wal jamaah, jawabnya enam rukun iman. Seperti yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam awal kitab Al-Aqidah Wasitiyah. Kalau kita baca ya kitab Aqidah Wasitiyah, awal-awal itu beliau mengatakan amma ba'du fahada i'tiqadu firqatin najiyah al-mansura ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jamaah wa huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir awal awal qadari khairi wa Kata Syekh Islam Taimi rahimahullah, inilah akidah al-firqa an-najiyah, kelompok yang selamat al-mansura yang ditolong sampai hari kiamat yaitu akidahnya sunnah wal Jamaah. Apa itu akidah sunnah wal Jamaah? Beliau sebutkan enam rukun al-iman. Demikian pula Syekh Muhammad bin Saleh Simin rahimahullah taala, beliau punya buku kecil judulnya Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau sebutkan apa itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu enam rukun al-iman. Jadi jangan apa? yang gram biar atau jangan bingung-bingung. Cukup jawab apa? Apa itu akidah? Eh, iya, keyakinan ini keimanan itu semuanya adalah terjemahan ya, bukan definisi terjemahan daripada al akidah atau nama lain. Ya sekali lagi, al-aqidah al-islamiyah atau aqidah al wal jamaah adalah enam rukun al-iman. Jadi insya Allah kita sudah punya apa? Gambaran yang eh, paling tidak lebih tepat ya dibandingkan sebelum-sebelumnya tentang apa itu al-manhaj atau al-minhaj, apa itu atau siapa itu sahabat dan juga tentang apa itu al-aqidah al-islamiyah atau aqidah al-sunnah wal jamaah atau al-aqidah as-sahihah. Paham semuanya ya? Paham betul? Hah? Kalau paham berarti sudah selesai berarti. <laughs> ah, judulnya sudah selesai. Ya. Eh, ketika kita mendengar judul ini, manhas sahabat dalam mempertahankan al-aqidah soeha. maka saya terbetik ingat dengan sebuah kitab atau kutip buku kecil yang ditulis oleh Asyik Ad-Doktor Abdul bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr. Pernah kenal beliau? Hah? Belum ya? <laughs> ya, beliau seorang eh, ulama di Madinah, putra dari ahli hadis kota Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr. Beliau juga dosen dulu di Universitas Islam Madinah dan berapa kali beliau juga berkunjung ke Indonesia Syekh eh, Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muslim al abad beliau punya sebuah buku yang sangat berharga yang insya Allah pas dengan judul kita eh judulnya itu buku tersebut Sabatu Akidati Salaf Wasalamatuha Minatagayurat. Judul aslinya kalau kita terjemahkan kekokohan, ketetapan akidah salaf dan selamatnya akidah salaf dari perubahan. Jadi ketika saya disodori judul ini, saya teringat dengan buku tersebut. Saya rasa itu pas. Eh makanya kajian kita pada malam hari ini hanya sekedar meringkas membaca dari buku beliau yang sangat amat berharga tersebut. Eh, judul aslinya sekali lagi, Sabatu Akidati Salaf Wasalamatuha Minata Dalam buku tersebut, beliau sebutkan ada beberapa sebab atau bagaimana para salafus soleh, diantaranya para sahabat, itu tetap istiqomah di atas al akidah. Apa sebabnya mereka itu bisa apa? istiqamah. Dan ketika kita mempelajari seperti ini, bukan sekedar untuk kita jadikan wacana, namun untuk kita apa? Ikuti agar kita tetap istiqamah dalam mempertahankan al-aqidah. Karena harus kita yakini nikmat Allah yang terbesar ya yang kita miliki adalah al-aqidah as-sahihah. Kalau antum misalnya tidak punya pulsa, ya, tidak punya uang untuk makan, antum masih perlu bersyukur terus. Karena apa? Masih punya dah apa? Asaya. Jangan terus mengeluh. tidak punya uang, tidak punya eh, harta, tidak punya rumah, tidak punya mobil. Antum masih punya nikmat Allah yang paling besar. Yaitu al-akidah asaya. Sebagaimana yang diucapkan oleh seorang ulama salaf bernama Fudel bin Iyad rahimahullah ta'ala Beliau mengatakan, Ma'an amallahu nikmatan ala abdin mal ibad a'dhama min an arrafahum la ilaha illallah. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, tidak ada satu nikmat yang Allah berikan kepada hambanya yang lebih agung daripada Allah mengajarkan kepada mereka kalimat tauhid. La ilaha illallah, tentang al-aqidah. Yaitu intinya kata Fudail bin Iyad, nikmat Allah yang paling mulia adalah al-aqidah as-sahihah. Maka ini perlu untuk kita apa? Pertahankan, perlu untuk terus kita syukuri. Dengan kita apa? Istiqomah di atasnya. Jadi jangan hanya berpikiran nikmat itu hanya berupa materi. Yang kita lihat tidak. Namun lebih dari itu di antara nikmat Allah yang paling agung, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat al-aqidah as saheha Ini yang wajib untuk kita terus pertahankan, untuk kita terus syukuri. Di antara caranya yaitu mengetahui bagaimana dahulu para sahabat bisa mempertahankan al-aqidah as saheha. Apalagi kalau kita renungkan bagaimana sejarah pada waktu itu, ya jauh lebih dahsyat daripada apa kita sekarang ini. Di antaranya, terutama di kota Mekah, bagaimana para sahabat dahulu istiqamah. Ya, meskipun harus apa? Taruhan nyawa dalam mempertahankan al-aqidah as-sahihah. Itu semuanya bukan datang begitu saja. Namun ada manhaj, cara bagaimana mereka apa? Mempertahankan akidah tersebut. Mengapa mereka bisa bertahan di atas akidah sahihah? Meskipun banyak onak danduri, meskipun ya, banyak rintangan dan halangan, namun mereka tetap istiqomah. Dan itu yang ingin kita apa? Pelajari dan sekaligus kita niatkan untuk kita mengikuti jejak mereka. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Di antara sebab ya, manhaj sahabat mengapa mereka istiqomah di atas al-aqidah sahiha? Yang pertama kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Musa Abbad, dikarenakan mereka selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah janji Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya berjanji. Kalau orang itu mau berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, terutama dalam masalah akidah, maka mereka akan terus bisa istiqomah. Tidak akan mungkin sesat. Allah berfirman, فَمَنِ fala yadhil wa yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan mungkin dia tersesat dan tidak akan mungkin dia apa? sengsara. Pasti akan apa? Selalu mendapatkan petunjuk, selalu merasakan kebahagiaan. Itu janji Allah. Famanittaba hudaya fala yadhil wa yashqa. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan, Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kalian di atas dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Qur'an dan dan sunnahku. Dan itu yang diamalkan oleh para sahabat. Mereka selalu sami'na wa ta'na dalam perintah Allah. Dan mereka selalu sami'na wa dalam masalah kabar berita, terutama tentang masalah al-aqidah. Contoh yang paling konkret bagaimana al khalifah Rasid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika diberitahu oleh kafir Quraisy bahwa saya Rasul mengabarkan beliau telah eh, diperjalankan dalam Isra wal Mi'raj dalam satu malam. subhanallah di asrabi abadi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa yang pada waktu tidak mungkin dalam waktu sekejap bisa berjalan melakukan perjalanan dari Mekah ke Masjid Aqsa di Palestina kemudian naik ke atas langit dalam waktu satu malam. Tidak mungkin. Eh kata orang kafir Quraisy. Namun Abu Bakar Siddiq mengatakan jika itu yang mengatakan Rasul maka aku akan apa? Membenarkannya. Itulah para sahabat. Selalu apa? Meyakini semua kabar berita yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Apalagi tadi kita tahu akidah itu adalah enam rukun iman. Ya. Dan itu semuanya berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kitab-kitab, para rasul, kepada hari akhir, kepada takdir. Itu banyak masalah-masalah apa? Gaib. Dan sifat orang beriman, yuk bil, bil gaib. Dan kita tidak akan mungkin tahu hal-hal gaib, kecuali dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Wasallam. Dan itu yang diamalkan oleh para sahabat. Dalam masalah tauhid asma wa sifat misalnya. Ya, kita nggak tahu nama-nama Allah, kita nggak tahu sifat-sifat Allah kecuali lewat apa? Al-Quran dan Sunnah Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang diamalkan oleh para sahabat. Makanya mereka apa? Bisa isi koma karena mereka selalu berpegangan teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Namanya orang itu punya pegangan, dia pasti akan bisa kokoh. Ya. Coba saja antum misalnya di ya tengah gurun pasir misalnya atau di tengah di atas gunung kemudian di ya terpa oleh angin yang kencang kalau antum tidak pegangan pasti akan apa ya ikut arus angin tersebut maka demikian pula dalam berakidah kalau kita tidak punya pegangan yang kuat al urwatul wusqa habrullah tali Allah tidak akan mungkin bisa kita apa istiqamah dan itulah sekali lagi kata para ulama, para sahabat mereka bisa mempertahankan akidah sahiha karena mereka apa selalu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam terutama dalam masalah al aqidah Tidak pernah para sahabat menyimpang dalam masalah akidah dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW. Contoh tadi masalah tauhid asma wa sifat. Para sahabat, contoh misalnya tentang keberadaan Allah. Eh, kalau antum ditanya, ain Allah, di mana Allah? Apa jawaban antum? Hah? Ain Allah di mana Allah? Sepakat? Alhamdulillah. Dan itu adalah akidah para sahabat Rasul SAW. Sampai-sampai apa? Budak perempuan yang hidup jauh dari majlisnya Rasul. Ketika ditanya oleh Rasul, Ain Allah. Dia menjawab, sama. Itu semuanya karena akidah Allah di atas langit Allah bersemayam di atas al-aras itu adalah akidahnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka pegang erat akidah tersebut. Tidak ada sahabat yang mengatakan Allah di mana-mana. Tidak ada para sahabat yang mengatakan eh, ya Allah berada dalam hati para hamba-hambanya atau wali-walinya. Tidak ada. Mereka semua sepakat mengatakan Allahu fisama. Nah, eh, sampai apa? Tadi budak perempuan yang jauh, artinya orang awam dari sahabat saja paham tentang di mana Allah Subhanahu wa taala. Itu sekali lagi hanya sahabat dalam mempertahankan akidah yang pertama mereka selalu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ingin kita sampaikan beberapa ucapan ulama tentang hal ini bahwasanya tidak akan mungkin kita bisa mempertahankan al akidah tidak mungkin kita akan sampai kepada kebenaran dalam berakidah kecuali bidalil dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang ulama yang bernama Al Imam Ibnu Abil Is Al Hanafi rahimahullah mengatakan, kaifa yuramul wusul ila ilmi ila ila ilmil usul ghairi ma ja'a bir rasul. Bagaimana mungkin kita akan sampai kepada ilmu akidah yang benar eh kecuali lewat jalannya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, lewat jalan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ulama yang lain yang bernama Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan man faraqad dalil dhalla sabil. Barang siapa yang meninggalkan dalil yaitu dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW maka dia akan tersesat. Wala dalila illa bima ja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada dalil kecuali yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekhul Islam Taimi rahimahullah juga mengatakan, "Laisal i'tiqadu li wala liman huwa akbaru minni, balil i'tiqadu yukhad anillahi subhanahu wa ta'ala wa rasuli sallallahu alaihi wasallam." Kata Syekhul Islam Taimi rahimahullah, akidah itu bukan kalanganku. Artinya aku tidak berhak mengarang akidah. Eh demikian pula Ulama-ulama yang lebih senior dariku tidak berhak mengarang akidah. Namun akidah itu harus diambil dari ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam wa ma'ajma salaful ummah dan apa yang disepakati oleh para salaful ummah. Yukhat min kitabillah. Namanya akidah itu harus diambil dari Al-Quran. Wa min ahadisil Bukhari wa muslimin wa gharihimah. Dan akidah itu harus diambil dari hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan ya, yang selain keduanya. Yang penting sahih. Min al ahadisil marufa, wa masabata an salafil ummah. Itulah referensi al-aqidah, Al-Qur'an dan sunnah dan ijma'nya para asalaful ummah, sahabat tabi'in maupun tabi'u at-tabi'in. Dan itulah sekali lagi manhajnya para sahabat dalam mempertahankan akidah mereka selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, metode para sahabat dalam mempertahankan al-aqidah sahiha atau dalam ungkapan yang lain, mengapa para sahabat itu bisa istiqamah di atas akidah sahiha? Karena mereka meyakini bahwasannya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW telah mencukupi mereka dalam masalah akidah dan juga dalam masalah agama yang lainnya. Ini masih sambungan dari poin yang pertama, para sahabat berpegangan teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sehingga mereka bisa isi koma di atas akidah yang sahih. Yang kedua, mengapa mereka bisa isi koma? Karena mereka telah merasa cukup dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi wasallam. Mereka meyakini Al-Quran dan Sunnah itu telah menjelaskan kepada kita semuanya tentang masalah akidah dan tentang masalah agama secara secara global dan secara terperinci.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 Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan hadihi akbaruni amillah ala hadil ummah. Ini merupakan nikmat Allah yang paling agung kepada umat ini haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Karena Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Ini juga termasuk nikmat Allah yang terbesar kepada kita, yaitu Allah menyempurnakan agama kita ini. Kemudian Imam Nukesir mengatakan, Fala yahtajuna ila dinin ghala dinihim, wala ila nabiyin nabihim. Sehingga umat Islam tidak butuh kepada ajaran agama, kecuali ajaran mereka, ajaran Islam dan mereka tidak butuh kepada nabi selain nabi mereka yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma wala dina illa ma syara'ah. Maka tidak ada yang halal kecuali apa yang dihalalkan oleh Rasul dan tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada ajaran agama kecuali yang diseretkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan ini yang terbesar Allah sempurnakan agama kita ini. Kalau sudah sempurna, maka kita hanya cukup dengan apa yang sudah ada ajarannya. Ya. Sampai-sampai seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan, tarakana Rasulullah SAW wa mata'irun yuqallibu janahi fil hawa illa waqad bayyana lana anhu ilman. Rasul SAW telah meninggalkan kami, para sahabat, telah meninggal dunia. Dan tidak ada seekor burung yang terbang di atas udara dengan kedua sayapnya, kecuali telah dijelaskan ilmunya oleh Rasul SAW. Kemudian Abu Dzar mengatakan, Rasul SAW bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu pun yang tersisa dari urusan agama ini yang bisa mendekatkan ke dalam surga, menjauhkan dari api neraka kecuali telah dijelaskan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Itu yang diyakini oleh para sahabat. Ya seperti kata Abu Dzar tadi, sampai-sampai masalah seekor burung di udara, ya Rasul menjelaskan tentang ilmunya. Ini kata ulama kinaya. Bagaimana ya kesempurnaan Islam, bagaimana Rasul telah menjelaskan semuanya kepada kita. Kalau masalah buang hajat saja, ya Rasul telah menjelaskan dengan segambang-gamblangnya. Kita masuk toilet pakai ya mana yang kita dahulukan, kan? Eh, kaki kanan atau kaki kiri? Apa doanya masuk kamar mandi? Ya, kemudian ketika keluar kaki mana yang dahulukan. Kemudian apa doanya? Ya, dengan jelas Rasul menjelaskan masalah yang kelihatannya sepele, apalagi yang berkaitan dengan masalah al akidah. Maka itulah yang diakui yang diyakini oleh para sahabat. Ketika mereka berpegang teguh dengan al dan Sunnah, mereka yakin bahwasanya sudah cukup ya apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah, terutama dalam masalah apa? Al-Aqidah. Kita baca ucapan para ulama tentang bagaimana kesempurnaan eh, Islam. Eh, bukan hanya masalah cabang-cabang agama dan eh, masalah ibadah, namun lebih dari itu masalah al-aqidah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mengatakan, Inna Rasulullah SAW bayana ad din. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita semua urusan agama ini usulahu wa furu'ahu. Yang berkaitan dengan usul din, pokok-pokok agama, akidah, atau masalah cabang-cabang agama. Batinahu wa zahirahu. Yang berkaitan dengan urusan lahir maupun batin. Ilmahu wa amalahu. Ilmu ataupun amal. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Fa inna hadal asla huwa aslu usulil ilmi wal iman. Inilah pokoknya ilmu dan pokoknya iman, yaitu meyakini bahwasanya Rasul telah menjelaskan kepada kita segala-galanya. Ya. Ini sekali lagi merupakan landasan kita dalam beragama, yaitu bahwasanya kita sudah dicukupi oleh Rasul. Ya. Islam sudah sempurna, tidak boleh apa menambah-nambahi. Dalam masalah ibadah haram menambahi, apalagi dalam masalah apa al-aqidah. Iyakum wa muhdasati al-umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang bau dalam urusan agama ini. Wa kullu man kana a'dam i'tisaman bihadal asal kana aula bil haqqi ilman wa amala. Maka barang siapa yang mereka memiliki prinsip seperti ini, yaitu Rasul telah menjelaskan semuanya. Islam telah sempurna, tidak boleh menambah-nambahi maka orang itu adalah orang yang paling layak dengan kebenaran ya secara ilmu maupun al-amal. Ini sekali lagi ucapan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah bahwasanya Rasul telah menjelaskan kepada kita segala-galanya terutama dalam masalah al-aqidah. Kemudian seorang Imam Al-Sunnah wal Jamaah yang bernama Imam Malik rahimahullah mengatakan muhalun an yakuna nabi sallallahu alaihi wasallam bayyana lil umma kulla syai' hatta al khira'a wa la yakunu bayyana lahum at tauhid. Kata Imam Malik, mustahil kalau Rasul itu hanya menjelaskan masalah buang hajat namun tidak menjelaskan masalah apa? At tauhid. Mustahil. Sesuatu yang kelihatan sepele itu detailnya telah dijelaskan diperinci oleh Rasulullah apalagi masalah apa? al-aqidah. Yang itu merupakan ilmu yang paling mulia. Ya. Ini juga harus kita yakini. Ilmu yang paling mulia, ilmu tentang apa? Al-aqidah. Seorang ulama al-sunnah yang bernama Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi dalam Sarah Akidah Tahawiyah beliau mengatakan fa innahu lamma kana ilmu usuluddin al ulum Iz syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Dikarenakan ilmu tentang usuluddin akidah itu adalah semulia-mulia ilmu dikarenakan kemuliaan ilmu itu sesuai dengan kandungan ilmu tersebut. Jadi kata Imam Ibn Abil Is al-Hanafi, semulia-mulia ilmu adalah ilmu tentang masalah al-aqidah. Maka wajib bagi kita atau selayaknya bagi kita untuk ya, lebih semangat belajar masalah al-aqidah dibandingkan yang lainnya. Kita wajib semangat belajar masalah sholat, masalah zakat, masalah Ramadan, atau yang lainnya berkaitan dengan ibadah-ibadah ritual kita. Namun lebih dari itu, wajib untuk kita apa? Lebih bersemangat dalam belajar masalah al-aqidah. Adan dulu. Salam sholat dulu ya. Ya, seperti yang mungkin disampaikan tadi, kita istirahat dulu, sholat isya berjamaah, kemudian insya Allah kita akan lanjut lagi kajian kita kalau masih mau diteruskan. Ya, aku lukali hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.